Qala rahimahullah bab sabi' wa salafun man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu wa tahlil au tahlil ma harramahu faqad ittakhadahum arbaban ini ketaatan kepada para ulama dan umara dalam hal-hal yang menyelisihi syariat Allah hukum-hukum Allah itu termasuk dalam syirkut ta'ah nah, syirik dalam hal keta'ah ketaatan dalam dalam hadis yang disebutkan oleh dari Adi bin Hatim tentang penafsiran ayat tersebut oleh Rasulullah SAW dijadikan ketaatan kepada mereka di dalam menyelisihi syariat Allah dianggap sebagai sebuah ibadat Fatilka ibadat hukum. Nah. nah, kemudian di bagian ulama menjelaskan bahwa mengikuti perkara ini mentaat menaati para ulama dan umara dalam menyelisihi aturan Allah apakah itu dalam hal menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah ataupun mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah itu dibagi sebagian oleh oleh sebagian mereka menjadi tiga bagian. Yang pertama mengikuti ulama dan umara dalam keadaan ridha ridha kepada pendapat mereka dan mendahulukannya daripada apa namanya eh, hukum Allah dan Rasulnya dalam keadaan juga benci tidak senang kepada hukum hukum Allah ridha terhadap pendapat mereka kemudian mendahulukannya sambil ke dalam keadaan tidak suka dengan hukum Allah. Ini jelas kafir orang yang berbuat seperti ini. Kemudian yang kedua, dia mengikuti mereka dalam keadaan ridho juga. tidak bukan dia mengikuti mereka tapi tetap ridha dalam dengan hukum Allah. Nah, ridha dengan hukum Allah dan tahu bahwa hukum Allah lebih utama, lebih baik. Cuma dia ikuti karena hawa nafsu. Ikuti dia ikuti karena selera. Nah, mengharamkan anjing misalnya. Misal seperti itu. Nah, yang seperti ini mereka tidak dikah, tidak dikafirkan. Cuma dikatakan fa, fasid. Nah. At-thalithah ayutabi'ahum jahilan. Nah, dia mengikuti mereka dalam keadaan jahil. Mengira bahwa pendapat para ulama dan umara itu itulah hukum Allah mengira bahwa pendapat ulama itulah hukum hukum Allah. Nah ini kan terkait juga dengan nah, ini makanya kemarin itu dalam kita apa namanya dalam pembahasan tauhid itu salah satu ruusnya kan untolannya adalah malam yahkum bima bima anzalallah. Enggak cuma enggak cuma para penguasa, ulama juga bisa terkena dalam bab itu. Termasuk pentolan. Nah, artinya orang yang dianggap berilmu. Ya, entah kiai, ustad, am, amir jamaah. Nah. Baik. <clears throat> Mengikuti mereka dalam keadaan mengira bahwa itulah hukum Allah. Nah yang seperti ini. Kalau dia dalam keadaan tidak tahu. Dia tidak tahu kalau apa namanya. Nah apakah itu hukum Allah atau enggak tapi kan, karena dia mengikuti mereka dalam keadaan mengira pendapat tersebut adalah hukum Allah nah kalau dia dalam keadaan jahil ini memungkinkan dia memungkinkan dia untuk mencari informasi belajar nanya buka net misalnya cari ini benar nggak ini hukum Allah seperti ini dia mampu tapi tidak dia lakukan, bahwa asin. bahwa asin, dosa. Karena Allah memerintahkan kita untuk wasalu ahlat zikri. Kalau dia misalnya di apa, nah, tidak dapatkan dari nah, orang-orang yang diikuti, tanyakan kepada yang lain. Nah, min alim. Di atas orang yang berilmu itu masih ada yang lebih berilmu lagi. Itu yang pertama. Kalau dia memungkit memungkinkan dia untuk bertanya tetapi tidak dia lakukan, nah, dia berdosa. Atau nah. Atau kalau dia tidak nah, bukan nah, apa yang pertama apa bisa juga misalnya dia bisa mengetahui entah ini sama seperti tadi memungkinkan dia untuk apa namanya mencari tahu ya mencari data tapi tidak dia lakukan dia dosa nah sekarang dia tidak dia bukan seorang yang alim yang kedua dia bukan seorang yang alim jahil dia dia ikuti pendapat mereka dan dia tidak mempunyai kemampuan artinya tidak memungkinkan dia untuk mencari informasi tidak memungkinkan dia untuk mencari informasi atau bisa dia cari informasi tapi nggak nyambung, nggak nyanda, nggak bisa nerima akalnya. Paham kan? Nah, kalau dia nggak bisa apa paham dia, jahil betul. Nah, oh, yang seperti ini dia makzur. Ini yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Salim Taimin terkait dengan al-uzru bil jahl. Al-uzru bil jahl, uzur karena jahil. Orang itu bisa ndak kalau dia mengatakan dia uzur misalnya tentang satu masalah akidah atau masalah apa saja yang dia mengatakan oh saya tidak tahu, lihat. Kalau dia tidak tahu memang tidak tahu dalam kondisi dia tidak mampu untuk mencari informasi di negerinya ataupun di tempat lain dan dia memang sudah berusaha untuk mendapatkannya tapi tidak dapat maka dia makzur misalnya orang itu melakukan perkara apa namanya muslim melakukan perkara nah, minum homer misalnya nah, tinggal di Amerika tidak ada yang mengasih tahu dia tapi dia bisa cari data cari data buka Google ataupun tanya sama yang lain mencari informasi nah, ya dengan sendiri dan tidak dia lakukan bahwa asin Misalnya seperti seperti itu. Termasuk halal yang bahkan lebih berat dari itu, hal-hal kekufuran. Hal-hal kekufuran. Muslim tapi tidak pernah sholat misalnya, tidak pernah zakat, tinggal di negeri yang tempat yang terpencil. Di negeri kita masih ada ya tempat-tempat yang terpencil itu masih ada. Tempat daerah-daerah bahkan di Jawa ini banyak juga ternyata daerah yang masih belum terjangkau bahkan listrik pun tidak masuk sana. Nggak tahu kalau di Jawa Tengah. Kalau sebagian Jawa Timur masih ada, iya Nah, ada daerah yang dekat Jember itu malah udah pernah ke sana. Nah, udah apa? Udah dapat belum dapat? Itu ada katanya kampung yang jalan apa? Masya Allah luar biasa jauh dan belum ada listrik di sana, ya. Belum ada listrik Hah? Genset pakai genset ya. Artinya listrik belum dapat. Pakai mesin. Masya Allah. Nah itu ada di negeri-negeri yang dia mungkin terpencil. Dia tidak sholat. nggak ada yang memberi informasi. Kamu muslim? Muslim. Kok nggak sholat? Kamu dari mana? Tinggal di negeri ini. nggak ada yang ngasih informasi dia. nggak bisa dia dikafirkan. Saya nggak tahu. Di tempat saya orang semua nggak sholat. Muslim, Muslim. Namanya Masya Allah bagus-bagus Misal. Ya. Nah, ini tidak bisa di, dikafirkan. Tapi kalau misalnya dia di negeri macam di Amerika misalnya dia. Dalam keadaan dia bisa cari informasi tidak dia lakukan. Bisa kafir, bisa fasik. Nah, nah seperti itu juga ini. Dia mengikuti pendapat ulama dalam keadaan dia tidak tahu jahil dan tidak memungkinkan dia untuk belajar. Ya, tidak memungkinkan dia untuk belajar mencari informasi. Sehingga mereka dia mengikuti mereka dalam keadaan taklid. Mengikuti mereka dalam keadaan taklid. Nah, yang seperti ini dia ma'zur. Dari situlah ditunjukkan oleh mereka. Jadi kalau ada orang yang berfatwa tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu asal jawab setiap pertanyaan yang dijawab semua nggak tahu jelas apa jawaban yang ada dalil para ulama kita dahulu ahli hadis mengatakan orang yang jawab semua pertanyaan itu gila gila majnun majnun semua pertanyaan dijawab nah Imam Malik yang begitu luas ilmunya dari 40 masalah cuma 8 yang kita dijawab. Itu yang 32 lagi. Terus gimana kalau sebarkan? Malik nggak punya nggak tahu. Malik nggak tahu, Imam Malik nggak tahu. Udah, biarin aja. Wallahu a'lam, wallahu a'lam la adri, wallahu a'lam la adri. 32 masalah dari 40 masalah agama. Kita wah, Masya Allah Paham? Bahkan kalau kita lihat para asatid kita, masya Allah, pertanyaan numpuk itu dipilih-pilih. Ya. Kira-kira yang berat kan apa? Nanti ditanya sama ulama. Nah. Ya, nah. Walaupun kadang-kadang beberapa hal kondisi-kondisi di <laughs> negeri kita ini seperti kata sebagian asatid memang nah, para asatid itu mendadak jadi syekhul Islam menghadapi problema ini jadi seperti Syekhul Islam karbitan jadi ya, pompa mau tidak mau harus berhadapan langsung menghadapi kemelut ini. Nah, baik. Qala rahimahullah fihi masail al-ula tafsir ayatul nur وهي قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ini kemarin sudah gampang aja kalau ngadepin orang masa orang salawatan dosa masuk neraka nah, enak kan jawabnya nah, kamu salah baca salawat berapa kali pun nggak akan dilarang. Sholat kamu tidak akan tidak akan diazab karena sholatmu. Ya, sholawat kamu itu bahkan berbanyak misalnya di malam Jumat kan dianjurkan kan. Malam, di antara keutamaan malam Jumat itu kita untuk mendapatkan apa? Perbanyaklah sholawat untuk Rasulullah. Mulai terbenamnya matahari sampai besok Jumat. Banyak-banyak baca sholawat. Kan nggak dilarang. Tapi bagaimana sholawat itu? yang diancam di dalam ayat ini yang menyelisihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan oleh Rasulullah salawat salat Ibrahimiyah dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim sampai dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim dalam Jala'ul Afham fi yang ala khairil anam. Jala'ul Afham tentang lafaz-lafaz salawat banyak lengkap sudah. Apa harus ditambahi? Salawat-salawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah salawat badar misalnya juga. Dari mana itu? Ada hadisnya. Nah, salawat Nariah. enggak nah. di enggak enggak enggak dosa orang itu salawatan enggak dosa bahkan pahala. Cuma nah, seperti kata Sa'id bin Al-Musayyab ketika ada orang yang sholat sunnah subuh sekian rakaat banyaknya. Nah pernah kali dapat di ketika Jawa Timur ada orang yang sholat udah sholat apa namanya sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat lagi, sholat lagi berapa kali? Dua rakaat, dua rakaat. Jadi teringat dengan kalimat Sa'id bin Musayyab rahimahullah menantunya Abu Hurairah. Nah, ditanya dia, "Ya Imam, apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat?" Allah tidak menyiksa engkau karena sholatmu, tapi Allah menyiksamu karena menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah menyatakan apa? Falyahdzaril ladina yukhalifuna an amrih. Antusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Di dalam pelajaran kita sudah lewat karena lupa, nggak hafal. Itu ada enam kriteria amalan-amalanku tergolong dalam bid'ah Syekh Muhammad bin Salim Utsaimin menjelaskannya di dalam hadis ke-5 atau ke-6 tentang man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Terkait dengan kaifiatnya, tempatnya, waktunya, apalagi anak. Nah. Jadi kalau menyelisihi hal yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam kaifiat tidak. Dalam hal misalnya tempat juga ya. Waktu. Dan enam perkara nanti coba dilihat hadis ke itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Nah. Asalnya tafsir ayatul bara'ah. Jadi wahya qauluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Jadi menjadikan mereka sebagai rob bukan mengakui mereka sebagai pencipta pencipta, penguasa, pengatur alam semesta tidak. Tapi makna diantara makna-makna rububiyah itu adalah mengatur, menetapkan hukum, memerintah dan melarang. Karena makna Rabb itu adalah Al-Malik Al-Mudabbir. Al-Malik itu penguasa, mutasarrif bil amri wan nahi. Perintah, larangan, berarti menetapkan hukum. Makanya oleh mereka tauhid itu tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tidak ada tauhid hakimiyah. Mereka berada ini hukmu ilalillah. Ini masuk ke dalam Nah, intinya hukum itu masuk ranah rububiyah Allah. Karena nama di antara makna-makna Rabb Al-Malik. Mana mutasarrif bil amri wan nahi. Nah, mana rubub rububiyah. Makanya di dalam ayat ini jelas Dijadikan ini ini jadikan dasar oleh para ulama bagi firman termasuk tauhid rububiyah, karena hukum. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Ketika mereka menghalalkan, ini kan hukum. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah kamu ikuti, ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kamu ikuti. Itulah ibadah kepada mereka. Itulah artinya kamu menjadikan mereka Rabb. Jadi, jadi makna ibadah itu tidak di apa namanya di hanya ruku, sujud, doa kepada nah, yang disembah, tapi apa? Ya, juga dalam hal ketaat, ketaatan. Makanya dikatakan definisikan yang lengkap ibadah itu apa? Ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Isim kata yang lengkap menghimpun segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari ucapan, perbuatan, lahir dan batin itu ibadah. Nah, itu juga dari situ juga nah, para ulama ya dengan nas nas Al-Qur'an ketika nah, misalnya apa lagi yang lebih contoh yang lain. Allah menyatakan kepada kita alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan Bukankah setelah aku buat perjanjian dengan kamu wahai Bani Adam Allah ta'budi syaitan nah, Ini surat Yasin eh, Yang biasa Yasinan Ibadah kepada syaitan apa sujud? Pernah lihat syaitan? Sujud kepada syaitan? Berdoa kepada syaitan kan enggak Lari mungkin nanti kalau melihat syaitan Wajahnya paling buruk Nah Ya Nah, tapi apa yang dimaksud dengan Allah nah, Allah ta'budi syaitan? Menaati semua mengikuti ajakannya. Menjadikan dia sebagai ikutan. Nah, berita-berita yang datang dari dia dibenarkan, ya mana ibadah? Nah. bukan hanya sekedar nah, sujud rukuk. Nah, qala ya, ya tanbih ala makna ibadat allati angkaraha adi menjelaskan tentang makna ibadah yang diingkari oleh adi artinya ketika dikatakan ittahadu ahbarahum wa rubbanahum arbaban terbayang seakan-akan orang-orang Nasrani itu sujud artinya berdoa kepada para pendeta ruku barang. Nah, hanya itu yang dipahami oleh Adi. Ya. Nah, nah dikatakan oleh Rasulullah mengikuti apa yang dihalalkan oleh Allah, apa mengikuti pengharaman mereka sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu termasuk menjadikan mereka sebagai nah, Rob. Nah, jadi masuk makanya yang jadi beban, beban itu mereka para mufti, asnatis, ya, mudaris, kemudian Para ulama kita pun juga juga beban buat mereka. Nah, makanya diingatkan tadi oleh Rasulullah, "Man afta bi ghairi ilmin fa innama ismuhu 'alal mufti 'ala man afta." Orang yang berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya itu ditanggung oleh yang berfatwa. Maka hati-hati. Makanya kalau kita baca sejarah para salaf kita, orang tanya itu, udahlah ke yang lain saja. Beberapa orang mereka berkumpul di masjid, Giliran itu ditanya. Tanya sini. cuma tanya sama si Fulan. Gilir sampai kepada yang pertama lagi. Karena mereka merasa ngeri untuk berfatwa. Takut terkena ayat. Ya. Dan takawul ala Allah bila, bila ilmin. Nah, maka hati-hati. Dan yang bikin juga sering dilincir ke orang-orang yang seperti dikatakan oleh Imam Ahmad, pintu yang banyak menghancurkan orang itu ya itu banyaknya main kias. Karena nggak punya ilmu, mainnya main royu, main main kias. Padahal kalau bisa disebutkan lagi para ulama, kias itu ibaratnya seperti al-maitah. Dimakan dalam keadaan darurat. Nah. Ya. akul maitah kan asalnya kan haram kan? Tapi kadang kan juga boleh kan nanti akhirnya karena kita kepepet. Nah seperti ini dan itu disebutkan yang boleh mengkias itu dengan anak Syekh Mukbil menyebutkan yang betul-betul dia mutabahir dan mengerti semua nusus syariah. Hafal banyak hadis, ayat, Al-Quran, tafsirnya dia paham. Kalau dia mau mengkias, lahu dari punya hak, punya kemampuan tambah dengan ilmu yang lain. Nah, kalau kita kan enggak. Ditanya langsung kias. Nah, yang muncul kias. Nanti dalilnya belakangan. Memang lebih selamat nih. diam ya. atau menjawab tidak tahu. Wallah alam. Baik, qala rabiah tamthilu Ibn Abbas di Abi Bakar wa Umar tamthilu Ahmad di Sufyan As-Sauri. permisalan yang dibuat oleh Ibnu Abbas dengan Abu Bakar dan Umar dan Imam Ahmad ber, memberi contoh apa? Sufyan Ats-Tsauri. Nah, artinya kalau sekelas Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tidak bisa dibenturkan perkataan mereka untuk mengalahkan perkataan Rasulullah SAW, apalagi Sufyan Ats-Tsauri. Nah, lebih-lebih lagi zaman kita. Makanya orang-orang yang di zamannya Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga yang sesudahnya ya, dan sepanjang masa seperti itu terhadap ahlus sunnah karena ahlus sunnah memang paling tahu tentang sunnah tentang din ini karena Islam itu adalah as-sunnah as-sunnah yal Islam Jadi mereka selalu berusaha untuk dengan cara segala macam cara berusaha untuk maka juga dia paham untuk menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Rasulullah ini dari luar muslim Islam. Bahkan juga sudah diingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Ada ada apa namanya ahli ra'i itu dengan sunnah. Mereka tuh nggak bisa ayat hum nah sunnah atau nah yakni mereka dibikin lemah nggak mampu mereka untuk menghafalkan sunnah Nabi saw. Bahkan pun bahkan disebutkan diceritakan oleh sebagian asatid kibar mereka menyebutkan ada sebagian ahlul bid'ah yang luar biasa hafal matan syair dalam sekejap mampu dia menyebutkan puluhan ratusan bait syair menganggap kecil apa haddatsana haddatsana haddatsana fulan qala haddatsana bulan ahlul hadis ini marah tersinggung dia dalam artian ghirahnya terbangkit. Aduh, dikasih tujuh atau berapa hadis dengan sanatnya. Ya, hafalkan. Berhari-hari dia tidak dapat dapat hafalkan hadis ini. Nah, berhari-hari. Padahal dia mampu menghafalkan 200 atau puluh bait syair. Sehari dua hari bisa ini tujuh. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tunisi qala haddatsana Malik qala haddatsana Nafi' an Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu Ini yang rubai dari Bukhari termasuk di antara silsilah <clears throat> Zahabiyah. Nah, subhanallah. Apalagi kalau yang tujuh, kadang-kadang enam sanad itu tabiin semua. Kadang-kadang satu keluarga semua dari Ali bin Abi Thalib, anaknya, cucunya sampai tabiin semua. Nah, makanya dikatakan ahlus sunnah, ya. Nah, ahlus sunnah itu orang-orang khususnya sunnah paling tahu tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah itu di zaman beliau. Jadi tidak pantas tidak pantas siapapun. Maka dijelaskan juga bahkan oleh Imam Syafi'i tidak pantas bagi siapapun untuk memilih rokyu pendapat siapapun kalau sudah jelas baginya sunnah Nabi SAW. Nah, pernah suatu ketika beliau menyampaikan masalah kemudian berpegang dengan hadis Nabi SAW. Akhirnya bihada kamu berpendapat dengan ini, dengan hadis. Marah luar biasa Imam Syafi'i rahimahullah. Kamu lihat saya keluar dari gereja. Kamu lihat kamu saya pakai zenar, pakaian khas Yahudi. Kalau hadis Nabi saya dapatkan tidak saya pegang, tidak saya berpendapat dengan itu. Marah luar biasa. Nah. Ya, nah ini para imam kita semuanya seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di kalangan yang bikin rusak itu, misalnya mengaku hambali, hambalia ya, yang memang mereka tidak belajar, tidak mukallid. Kalau imam-imam mereka di kalangan nah, misalnya mentahkik mereka ya, luar biasa mengasung. Di kalangan Syafi'iyah juga begitu. <clears throat> Mendahulukan sunnah Nabi SAW alaihi luar biasa. <clears throat> Seperti Imam Nawawi <clears throat> Sultanul Ulama Al-Izz bin Salam. Kemudian Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, Imam Ghazalinya sendiri juga ya berpegang dengan dalil. Tidak sedikit yang bahkan kata apa namanya pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu mereka pinggirkan, mereka pegang pendapat-pendapat dari imam yang lain dan entah dari Hambali atau dari Maliki. Nah, walaupun dasar tiga mereka Syafi'i. Bisa dilihat di dalam <clears throat> kitab-kitabnya Imam Nawawi juga Imam Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah. Kelima Tahawul <clears throat> Taghayyurul ahwal ila hadhil ghayah Perubahan keadaan sampai Sebatas ini Hatta sora indal aksar Sampai akhirnya di sisi mayoritas manusia ibadatul ruhban hiya afdalul a'mal menyembah para ahli ibadah itu adalah amalan yang paling mulia nah ini betul-betul artinya apa namanya uh, <clears throat> lebih parah gitu. Di zaman ini sekarang yang namanya ahli ibadah jahil jauh dari ilmu itu mengikuti mereka dianggap ya sebagai amalan yang paling utama lebih parah itu lebih parah dibandingkan orang-orang yang berpegang dengan pendapat Umar bin Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu meninggalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Artinya menjadikan perkataan beliau berdua untuk membentur, menghandam, atau membantah perkataan Rasulullah itu sudah celah, sudah jelek. Apalagi yang selain mereka. Summanan. Baik, kalau waktu sama al-wilayah dan mereka namakan itu wilayah. Tapi karena ya beribadah kepada ruhban, kepada rahib, kepada ahli ibadah, takarruf kepada mereka. Itu menjadi sekarang ini menjadi apa? Menjadi amalan yang paling utama dan itu dinamakan wali, ya, menghormati para wali. Menghormati para wali. Kan sekarang banyak. Kalau kamu nggak mau tanya sama minta sesuatu nah mengadukan masalah misalnya kepada habib, kepada wali, syekh fulan, nah kiai fulan itu kamu dianggap tidak menghormati mereka, tidak percaya dengan karomah mereka meragukan kewalian mereka. Jadi kalau kamu datang kepada mereka, ya berdoa kepada mereka, minta nah mengikuti apa namanya apa yang mereka katakan walaupun salah. Nah, itu artinya kamu mengakui kewalian mereka. Kalau wa ibadatul ahbar hiyal ilmu wal fiqhu. Nah, dan beribadah kepada al-ahbar, ahli ahli ilmu, ulama-ulama itu dikatakan itulah yang dinamakan ilmu dan fikih. Artinya mengikuti karena namanya taat kepada ahbar alim ulama walaupun salah itulah taklid kepada mereka itulah ilmu, itulah fikih. Ringkasnya seperti itu. Taklid kepada mereka para ulama ini berarti itulah fikih, itulah il, ilmu. Kalau kamu membantah, kamu menya, apa namanya kritiki mereka, itu kamu tidak menghormati ilmu nyelisihi ustadznya misalnya nyelisihi ahli kiainya kiainya berpendapat seperti ini dia tidak terima dia tunjukkan dalil itu berarti anda tidak fakih berarti ya. Summa taghayyaratil ahwal ila an ubida min dunillah man laisa minas salihin. Kemudian terus berubah sampai akhirnya disembah selain Allah orang-orang yang tidak termasuk kalangan orang orang saleh. Nah, jadi kalau dahulu ya yang disembah itu orang-orang ahli ibadah, ahli ibadah. Orang-orang yang taat kepada Allah didatangi, dimintai syafaatnya, dimintai barokahnya, ya, diadukan semua persoalan hidup padanya, minta supaya diselesaikan. Nah, ini diantaranya mereka bernazar untuk mereka. Nah, sekarang berubah, ya, Berubah kenapa? Nah, orang-orang yang tidak soleh pun dijadikan sesembahan. Didatangi, dimintai syafaatnya, diadukan ke semua persoalan hidup. Datang ke kuburan Ahmad Al-Badawi. Datang ke kuburan Syamsan, Yusuf. Yang anda tahu itu di Hadramaut. Kuburan-kuburan yang disembah. Nah, ya, nah seperti itu. Datang ke kuburnya Imam Fulani Nah. Kalau yang ini Imam Tarok. Tapi yang kita sebutkan tadi semacam Ahmad Al Badawi di Mesir. Nah, ini orang ngetopnya ketika dia masuk masjid hari Jumat, kemudian pas keramaian orang baul di masjid. Itu langsung terkenal. Nah, meninggal jadi wali, didatangi kuburannya dimintai. Nah, kan, nah makanya kalau ada yang pinginnya apa, memang sekarang ini memang jadi pameo kalau mau terkenal, jadilah orang yang menyelisihi. Ya, khalif tushar. Nah, itu istilahnya. Khalif tushar. Kalau kamu beda, nah kamu akan terkenal. Ya. Jadi sebentar aja. Nah, yang lebih gawat kali walaupun bukan ini ada juga kadang-kadang tapi mudah-mudahan bukan termasuk istihza. Tapi memang saking apanya namanya saking mungkin jengkelnya orang bisa jadi kalau kamu memang mau ingin terkenal juga itu bisa apa namanya ya, bull ala zam-zam memberi seperti itu itu kamu akan terkenal saya kan mungkin saking jengkelnya walaupun tidak pantas ya ini kadang-kadang terucap dengan kalimat makna khalif tushar khalif tushar nah, kamu menyelisih perkara yang biasa di kalangan nah, kaum muslimin ahlu sunnah juga langsung terkenal. Bisa langsung ter terkenal. Nah. nah. Apalagi misalnya Bapak untuk ingin ngetop ya cari-cari ya, apa kadang-kadang agak kalau di kalangan ahli ilmu betul ini, kadang-kadang dia buat sesuatu yang untuk mengkritik ulama yang sudah beken, sudah tenar. Ya di salah sedikit padahal mungkin ulama itu disikat itu ngetop itu sebentar nah baik <clears throat> qala nah summa taghayyaratil ahwal ila an ubida min dunillahi man laisa minas salihin nah, saya tadi itu bagaimana orang-orang yang bukan orang saleh itu jadi dijadikan persembahan bahkan min afjarin nas kata beliau dalam kasyf syubhat min afjarin nas orang yang paling jahat khamar luti Nah, itu jadi sesembahan dianggap wali. Binatang juga dia kerjai. Ini jadi wali. Bahkan itu diceritakan oleh dalam buku-buku mereka. Nah, nah, di tengah jalan sampai mereka ceritakan seperti itu. Dianggap wali. Keledai itu jadi diam. Nah, Wang Paham lah insya Allah yang punya tahu. Nah, itu ujian kembali. Baik. Qala wa ubida bil ma'na tsani man huwa min al jahilin. Wa ubida bil ma'na tsani man huwa min al jahilin ini nah, yaitu ditaati, ditaklidi. Jadi kan ibadatul ahbar minahiyah al ilmu wal fiqh. Menyembah, beribadah kepada ahli ilmu Itulah yang dikatakan ilmu dan fikih. Kamu taklid buta sama mereka. Itu dianggap antum orang alim, orang yang fakih. Nah, sekarang karena perubahan, nah, orang jahil dijadikan nah, orang jahil dijadikan dianggap mula ulama. Diikuti nah, entah kapan belajarnya. Apalagi kalau muallaf. Nah, dan lebih gawat lagi. Kapan dia belajar ilmu, belajar agama? Nah, kemudian berfatwa, termasuk juga, ya, kita kita yang otodidak ini tidak hendaknya berhati-hati. Ya, diingatkan oleh para ulama kita. Man kana syaikhuhu kitabahu fa akhta'uhu fa min sawabihi. Siapa yang gurunya adalah kitab, belajarnya otodidak. Walaupun ini tidak untuk kemungkinan punya ilmu, tapi kalau orang itu dominannya tidak pernah dia bermajlis ya, dengan ulama, dengan belajar dengan mukarra dari ya itu salahnya lebih banyak daripada benarnya. Nah, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Makanya juga dilarang oleh para ulama. La ta'khudz al-ilma minas suhufi. Jangan ambil ilmu dari kutu buku. Dari orang yang otoh, otodidak. Apalagi kalau misalnya ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran. Ilmu nahu aja kita nggak bisa juga dengan otodidak. Walaupun banyak terjemahannya. Ya, Nah, banyak yang harus kita tanyakan juga kita dengar dari ustadz kita untuk belajar walaupun harus sekarang kadang keliling nah, karena ke Madura berapa bulan ya, nanti ke Kebumen ya. walaupun mungkin cuma dapat sepekan seminggu nggak sampai selesai nah tapi ada kita duduk bermajelis ya, cari ilmu belajar dengar dari pembimbing Nah, <clears throat> tidak murni apa juga. Nah, di samping itu juga perlu memang hal-hal yang apa namanya kita tetap apa namanya e, eh, diperiksakanlah, dikoreksikan kepada pembimbing. Nah, benar nggak pemahaman kita hmm, dari yang kita baca, yang kita dengar. E, ya, nah. Baik, itu bab yang pertama ini insyaallah bab yang berikutnya itu alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun Kalau bab yang lalu itu terkait dengan ketaatan para ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Di dalam bab ini pengingkaran nanti pengingkaran terhadap orang ya apa namanya orang-orang yang menyerukan atau mengajak untuk bertahkim kepada tauhid ya nah dalam masalah ini yang dimaksud dimaksud adalah semua hukum yang yukhalifu yukhalifu syara Allah menyelisihi syariat Allah nah nanti nanti mungkin nanti pembahasannya terkait dengan ayat itu wa man lam yah wa man lam wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul humul fasiqun para ulama khilaf dalam masalah ini Apakah ini terkait dengan tiga model, ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik, ataukah satu tapi ini nah tiga hukumnya. Artinya dalam kondisi seperti ini dia kafir. Dalam kondisi seperti ini dia zalim. Dalam kondisi seperti ini dia fasik. Ada keterangan para ulama. Nah, mungkin seperti yang kita sebutkan tadi mengikuti ulama tadi. Kadang dia mungkin tahu ini hukum apa namanya apa namanya dia ikuti pendapat ulama tersebut menyelisihi syariat Allah. Ya, tapi dia nah karena jahil misalnya. Karena jahil atau misalnya apa? Nah, ini kan ada urusan sendiri. Dia mengikuti dalam keadaan dia tetap riba dengan hukum Allah, tahu ini salah, dia ikuti ya karena selera tahu dia hukum Allah lebih utama, lebih mulia dari pendapat mereka, lebih benar dari pendapat mereka. Tapi dia ikuti pendapat mereka kenapa? Kacau. Anggap saja misalnya yang jelas-jelas sekarang ini ya, yang menghalalkan anjing misalnya. Ya karena cocok, yang jual anjing misalnya. Ya, ya. Nah, hmm, seperti itu menghalalkan juga menghalalkan mut'ah akhir, ya. Nah, ya seperti itu nah jadi ada apa namanya beberapa apa penafsiran tentang ayat tersebut. saya ingin menyebutkan dalam kitab beliau Kaulul Said Kaulul Mufid dua hal ini. Ada yang berpendapat seperti ini dan beliau menyebutkan juga pendapat bahwa ini adalah satu apa tapi punya tiga hukum. Jadi kondisi orang itu memang tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, tapi apakah dia dikafirkan? Apakah dia termasuk yang zalim ataukah termasuk yang fasik? Nah. Kalau secara mutlak itu tidak ada para ulama. Nah, kalau dari Ibn Abbas sendiri mengatakan kufrun dunia kufrin. Nah, juga apa, para ulama kita apa, seperti Syaikh juga membagi dengan keadaan seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita lihat kalau dianggap secara mutlak tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Bagaimana dengan kajian ini? Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu Rasulullah SAW memerintahkan panglima pasukan ketika mengepung satu barisan satu benteng kaum apa musuh kalau mereka minta kepadamu nanti akan kita dapatkan minta perlindungan hukum apa perlindungan jaminan dengan jaminan Allah dan Rasulnya jangan beri. Kalau mereka minta dihukumi dengan hukum Allah dan Rasulnya jangan mau. Lo lagi bagaimana? Pakai hukum kamu, pakai jaminan kamu. Ini kita dapatkan dalam bab atau mungkin sudah lewat ya. Kalau kamu ya misalnya apa memutuskan mengiyakan menghukumi mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya ternyata keliru. Kamu kena berhadapan dengan Allah ya, berat anunya, tanggungannya. Apalagi kalau mereka minta perlindungan dengan perlindungan Allah dan Rasulnya, kamu berikan. Kemudian ada yang melanggar, bahaya, dikejar oleh Allah nanti. Ya. tapi kalau dengan artinya dari kamu sendiri, itu kan ijtihadnya berarti. Pas berarti. Tidak dengan hukum Allah dan Rasulnya. Bagaimana yang maunya panglima? Hukum siapa ini? Hukum manusia kan? Berarti kafir. Rasulullah menyuruh. Ya, berlakukan hukum kamu, jangan hukum Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Baik itu dulu, insya Allah kita baca pada kesempatan lain. Subhanakallah. Alhamdulillah, Insya Allah ilaha illa anta Astaghfirullah. wa atubu